Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran taiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yarda Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah <clears throat> Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kita lanjutkan uh, Pelajaran Selanjutnya di halaman 10 Ini merupakan audio rekaman yang ke-6 kait at-ta'rifu bi ibni ajurruma wa muqaddimatihi ya tentang sekilas atau pengenalan tentang siapa Ibnu Ajurrum dan mukadimahnya <clears throat> Ibnu Ajurrum kita lihat di bawah ya Ibnu Ajurrum itu bisa dilihat di eh, kitab-kitab uh, di referensi di bawah yang tanda bintang Ya, nama aslinya adalah huwa Abu Abdillahi Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji atau Sinhaji. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Al-Adibu An-Nahwiyu Al-Mukri'u ya. Dan beliau adalah orang yang beradab ya, sopan santun, ahli nahu dan al-mukri itu kori itu punya sanad dalam membaca Al-Qur'an. Wasafahu ba'du syurrahi muqaddimatihi kalmakudi warra'i dan sebagian pensyarah muqaddimah Ibnu Ajurrum ini mensifatinya seperti mensifati uh, dengan sifat tadi itu seperti Al-Makudi dan Ar-Ra'i. Al-Makudi yaitu atau Ar-Ra'i adalah ulama nahwu yang nama aslinya adalah huwa Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ismail al Al-Maghribi Al-Andalusi atau yang terkenal Al-Ma'ruf bir-Ra'i. Ya, Al-Faqih Al-Usulin Nahwi, ya, seorang yang faqih dan uh, al-usuli ya ahli usul fikih dan ahli nahwu. Tuwfiya fil Qahirah sanah dan Arra ini meninggal di Kairo tahun 853 Hijriah. Eh, tadi catatan nomor kaki nomor satu ya tentang anson haji yaitu adalah nisbatu ila son hajah ya nisbatu ila jati qabilatu mash qabilatun mashhuratun min hum, min Humair ya wahia bil maghrib ya sanhaji adalah nama kabilah yang masyhur ya dari kalangan Humair dan dia ada di Maroko kita lanjut wa ghairihi wa ghairihuma bil imamati fin nahwi kana mautunuhu bi madinati Fasin bil Maghribi wa biha kana yulaqi durusahu. Dan uh, selain Al-Makudi dan Ar-Ra'i ini juga banyak diantara imam-imam Nahwu yang memuji Ibnu Ajurum ini. Ibnu Ajurum itu bertempat tinggal di kota Fas di Maroko, Al-Maghrib dan di sana beliau menyampaikan beberapa pelajaran atau membuka majelis. Ulida'am beliau lahir tahun 672 Fisanatillati tufiya fiha Ibnu Malikin itu di tahun dimana Ibnu Malik yaitu para ngarang kitab Alfiyah itu wafat Wutufiya ama dan Ibnu Ajurum Hasan Haji itu meninggal tahun 723 Hijriah maka umur beliau sekitar 51 tahun. Qala Ibnu Hib Qala Ibnu Al-Haji walahu ta'al ta'alifun wa asyakhun. Dan bagi Ibnu Ajurum itu banyak tulisan-tulisan beliau dan beliau termasuk ya ulama senior ya atau guru yang senior. Di antaranya ya beliau mempunyai guru, yaitu Abu Hayyan Sahibul Bahril Muhit itu pengarang kitab Al-Bahrul Muhit wa alafa iddatu musannifatin wa arajiza dan beliau banyak menulis ya, buku-buku ya dan tulisan wa min musannifatihi hadhil muqaddimatu fin nahwi di antara beberapa tulisan beliau yaitu adalah muqaddimah ini yaitu muqaddimah Tanjurumiyah dalam bidang nahwu allati kanat sabab syuhratihi ya, yang menjadi sebab terkenalnya beliau rawaha anhu Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami ya Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami memandang uh, apa karya beliau itu fakana laha qaimatun rafi'atun itu sebagai karya yang sangat bernilai lagi tinggi wa makanatun samiyatun dan memiliki kedudukan yang sangat mulia ladayyal ulama wal muhtamin bil arabiyah ya di sisi para ulama yang memiliki ya yang memiliki semangat tinggi dalam bidang bahasa Arab Wa yadullu ala dzalika kasratu syuruhiha, yaitu terbukti dengan ban ya banyaknya syarah-syarah dari matan jurumiyah ini. Faqad ihtamma biha katsirun minal ulama'i dan eh, banyak dari ulama itu bersungguh-sungguh ya dalam e, mensyarah dan dalam uh, mempelajari bahasa Arab ya mabaina basitin wa mukhtasirin ya diantaranya ada yang membuat penjelasan ya mata ajurumiyah yang luas dan juga yang ringkas wa mabaina syarihin wa nazimin ya diantaranya juga adalah banyak yang mensyarah dan membuat nazam para pembuat nazam atau bait-bait syair <clears throat> وما بين معرب لألفاظها ومتمم لها dan banyak diantaranya juga ya menggunakan uh, syarah-syarahnya dengan bahasa Arab dan menyempurnakannya. Faqad tanawaluha binazmi fanazamaha al-Amritiyu. Ya, dan di antara para ulama ya ada yang mempelajari syarah mata uh, ada yang mempelajari matan jurumiyah di antaranya adalah ulama yang membuat nazam yaitu Al-Imriti yang meninggal tahun 989. Ya, beliau membuat bait atau nazam fi mi'ataini wa khamsina baitan sebanyak 250 bait. Ya, Al-Imriti pernah mengomentari uh, Ibnu Ajurrum dalam mukaddimahnya qala fi muqaddimatiha hadhihi al-abyatil latifah والنهو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن أجرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها Ya, diantaranya Ibnu uh, Al-Imriti itu membuat bait di awal-awal muqaddimah nazam milik Imriti yang sebanyak 250 bait tersebut sebutkan bahwa nahwu adalah <clears throat> yang lebih utama dan yang pertama untuk dipelajari ya idzil kalamu dunahu lan yufhama ya jika tidak uh, tidak ada kalam ya jika tidak ada kalam maka tanpanya kita tidak akan paham wa kana khairu kutbihi saghirah di antaranya uh, eh, buku yang baik lagi kecil yaitu Qurrasatan Latifatan Syahirah yaitu buku yang kecil lagi uh, mudah dan masyur ya fi urbiha wa ujmiha bagi kalangan Arab dan kalangan ajam non Arab dan Rum al al-habru ibnu Ajurum ya, sebagaimana yang ditulis oleh ibnu Ajurum jadi ibnu Ajurum itu menulis ya matan jurumiyah ini yang merupakan panggalan bait dari Nazam Imriti. واندفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من hajmiha. ya dan di waktu ini ya kamu dapat mem, uh, mendapat manfaat dari ilmunya maksudnya dari matan jurumiyah ya bersama uh, dengan ya banyaknya min latifil hajmiha ya dan dari banyaknya faidah-faidah yang bisa didapat di dalam matan ajurumiyah tersebut. Wa nazamaha aydan Muhammad bin Abash dan di antara yang lain adalah yang membuat bait syair adalah Ashinqiti di mana beliau wafat di tahun 1160 ya dia membuat fi mi'atin wa khamsina baitan 150 bait dan wahunaka minal ulama iman tanawalu tanawaluha bisyarhika Khalidin al-Azhari dan di sana juga ada di antara ulama yang mempelajari dan membuat syarah seperti Khalid al-Azhari yang meninggal tahun 905 wahunaka minal ulama iman tanawaluha bil itmamil kal hattabi hattabi Antara para ulama juga ada yang membuat penyempurna matan jurumiyah seperti Hattabi alladzi amila 'alaiha mutammimatan masyhuratan fin nahwi. Ya, di mana beliau ya membuat mutamimah yang sangat terkenal pelengkap ya mutamimah itu pelengkap yang sangat terkenal di bidang nahwu Wa min ashhuri syuruhiha tadawulan fil waqtil hadiri syarhul kafrawi. Dan antara yang paling masyhur dari syarah-syarah matan jurumiyah yang bisa dipertimbangkan adalah di zaman ini syarhul kafrawi, syarah kafrawi. Di beliau penulisnya meninggal tahun 1202 Hijriah. Wa syarhu Muhammad Muhyiddin dan syarah Muhammad Muhyiddin yaitu fi kitabihi At-Tuhfatus Saniyah. Ya, Muhammad Muhyiddin adalah pengarang kitab Tuhfatus Saniyah. Beliau wafat tahun 1393 Hijriah. Wa syarhul al-alamati Ibni Utsaimin dan syarah Ibnu Utsaimin dan beliau meninggal tahun 1000 421 rahimahumullahu taala semoga Allah senantiasa merahmati mereka fawaid wa tanbihat ya faidah-faidah dan tanbih yang pertama al ajurrumiyah al ajurrumiyah tu tuqra'u bi fathil hamzati mamdudat mamdudah wa bil dhammil jimi wa tasdidir itu cara membacanya dengan memfathahkan hamzah dan mendomahkan jimnya dan mentasydidkan ra'nya yang diberi domah. Wajari 'ala al-sinati fathil hamzah wa iskanil jimi wa dom wa dom wa dom ra'a dan yang untuk memudahkan ya dari sebagian lisan-lisan uh, yang mengucapkan peng, pengucapan ala jurumiyah itu ada yang membaca dengan memfathahkan hamzah, mensukunkan jim dan mendomahkan ra akan dibaca ajrum ajrum ya ada yang al ajrumiyah ada yang al ajrum mukha mukhaffifah mukhaf mukhaffaf mukhaffafun mukhaffifun yaitu untuk meringankan Walikul liwasi' Walikul liwasi'in li annal ismal a'jami qad yata'assara an an-nitqa an-nitqu bihi, Fayutawasa'a fihi ma la yatawasa'a fil fil asfil ismil arabi ya dan dari keluasan bahwasannya isim ya kata al ajurumiyah itu merupakan kata dari non Arab ya, ajam. Oleh karena itu pengucapannya ya tidak uh, bisa diringankan karena tadi seperti jimnya dibaca sukun itu boleh. Ya, karena pengucapannya itu sulit ya, yata'assara. Maka bisa dibaca dua macam untuk meringankan orang-orang Arab. Qala ibnu uh, Qala ibnu Inqai Hiya kalimatun a'jamiyah Bilghatil barbari Maknaha al-fakir Al-fakir As-sawafi Ala lakinni Lam ajida Al-barbarah Ya'rifuna dhalik Ya, berkata Ibnu uh, Anqai ya kata ya ajamiyah yang asing itu dari kata ala jurumiyah itu yang merupakan bahas, berus, uh, merupakan berasal dari bahasa barbar yang maknanya adalah al-fakir ya fakir dan as-sawafi ya as-sawafi itu maknanya lebih dekat kepada yang berhati-hati ya sawafi. Sebagaimana dikatakan ya eh, makila lakin nilam ajidal barbara ya'rafuna dzalik wa inna fi biladil barbar qabilat qabilat tusamma bani ajurum ya dan ajurum itu merupakan ya nama dari sebuah nama kabilah ya di negeri Al-Barbar. Ya, di sana ada kabilah yang dinamakan dengan nama Bani Ajurum. Ya, sebagaimana dalam kitab Gharurad Dar, Dar Darari Al-Wasitiyyati fi Syarhil Manzumatil Imritiyah. Jadi Ajurum sendiri itu adalah nama kabilah dan al-ajurrumiyah itu penisbatan kepada nama tersebut. Fawaid dan yang kedua adalah za'ama ba'du syarra za'ama ba'du syarah ya za'ama ba'du syarahi atau syurahi عن أن ابن أن ابن أجروم ألف مقادمته تجاه الكعبة ثم ألقاها في البحر وقال إن كانت خالصة لله لا تبل فلم تبل لم أأثر له على إسناد على إسناد وهذا الفعل غير مشروع ya sebagian pensyarah Ada yang menyebutkan bahwasannya Ibnu Ajurum itu menulis mukadimah macan jurumiyah itu menghadap Ka'bah kemudian dia berpaling ke laut dan seraya berkata jika karya ku ini ikhlas karena Allah maka la tubal ya tidak akan musnah ya falam tubal dan memang benar karyanya juga tidak hilang sampai saat ini kita bisa menemukannya. Namun lam asarulahu ala isnadin namun asar tersu, uh, eh, riwayat tersebut tidak ada atau masih dipersisihkan dalam isnadnya wa hadzal fi'lu ghairu masyru'in dan pun perbuatan tersebut tidak disyariatkan ya perbuatan Ibnu Ajurum tersebut ya jika memang benar pun itu tidak disyariatkan yang ketiga, Sara ibn Ajurruma fi muqaddimatihi taratan ala tariqatil kufiyin. Ya Ibnu Ajurrum terkadang ya dalam muqaddimahnya sesekali menggunakan ya mazhab kufah orang-orang kufah wa taratan ala tariqatil basriin dan terkadang menggunakan tariqahnya ulama-ulama Basrah. Ya, karena bahasa Arab ada dua mazhab, ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Wa taratan jamu baini at-tariqataini. Ya, terkadang menggabungkan kedua tariqah tersebut. Illa annahu kana al-ghalibu alaihi al kufiyyin. Ya kecuali ya ada hal yang bertentangan ya dengannya it, uh, dari jalan kufah ya dari jalan metode atau madhab kufah والذي يظهر أن أن ابن أجروم استفاد من كتاب الجمل للزجاج وهو مقدمة في النحو كالأجرمية انتفع بها الناس قديما dan bahwasannya Ibnu Ajurrom itu banyak mengambil faidah dari kitab Ajumal milik Az-Zajjadi yaitu kitab yang mukadimah dalam bab nahwu sebagaimana Al-Ajurumiyah dan banyak para manusia yang dulu itu mengambil manfaat darinya bisa dilihat dalam syarah Azhari Al-Ajurumiyah dan dari Haisyatu Ibni ham, ham, uh, hamd, hamdun dan al-masyhuru bin Haj ya dalam halaman 12 48 45 Al-Muassasah Al-Arabiyah cetakan arabiyah cetakan penerbit Muassasah Yayasan Arabiyah Semoga bermanfaat ini adalah takrif sedikit pengenalan tentang siapa penulis ya Ibnu Ajurrum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.